Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada antum semua dan taiballah anfasakum untuk ziarah Ali Yasin. Semoga salam kita, doa kita, ziarah kita insya Allah disampaikan Imam Zaman Ajalallah Ta'ala Farajahu Syarif. Dan nama-nama kita insyaAllah akan tertulis di antara para pengikut yang setia untuk Imam Zaman. Ajalallah Ta'ala Farajahu Syarif. Kita juga apa karena kita sudah bilang sudah mengatakan surat uh, Al-Fajr salah satu contohnya, salah satu apa mistaknya yang baik yang sebagai tauladan untuk kita adalah Aba Abdullah Al-Husain alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya yang semua mereka apa Allah Subhanahu wa taala meridai mereka dan mereka juga meridai Tuhan. Karena itu apa di riwayat-riwayat kita surat Al-Fajr surat Abu Abdullah Al-Husain dan siapapun yang membacanya Allah Subhanahu wa taala apa um, menyesuaikan derajatnya pada hari kiamat sama Abu Abdullah Hussein insyaallah semoga apa hadiah kita dan pahala majlis kita insyaallah sebagai hadiah Qur'ania insyaallah sampaikan Abu Abdullah Hussein sama semua sahabatnya di Sahra Karbala. Dan saya membaca ayat eh, ayat-ayat hmm, selanjutnya ayat tersebut ayat 20 sudah lewat sudah selesai wa tuhibbuna al-mala hubban jamma dan sekarang kita dengan niat tersebut niat Abu Abdullah Hussein kita membaca selanjutnya insya Allah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad.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 وَجَاءَ رَبُّكَ Dan datang Tuhanmu dan malaikat berbaris-baris. Waji yauma idzin bijahannam. Pada hari itu diperlihatkan atau dibawa dibawakan apa neraka Jahannam. Pada hari itulah manusia ingat. Tetapi apakah gunanya peringatan itu baginya? Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ia berkata, Aduhai sekiranya aku beramal untuk hidupku yang sekarang. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٍ Maka pada hari itu tidak ada seorang juga yang menyiksa seperti siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا Ahad. Tidak, tidak weh. Apa? Dapat tak? Yang dimintai seperti ikatan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai sini. Allah subhanahu wa ta'ala di ayat 21 berfirman. Kalla idha dukkatil ardu dakkan dakka. Sebelumnya, di minggu yang lalu kita sudah menjelaskan ayat-ayat sebelum ini tentang sebahagian orang yang apa sombong, sebahagian orang yang Allah Subhanahu wa taala kalau memberi nikmat kepada mereka, mereka sombong, mereka tidak membayar kepada orang-orang yang apa membutuhkan uh, pertolongan mereka. Misalnya orang miskin, orang fakir, mereka tidak membayar hak mereka. Mereka tidak menghormati orang anak-anak yatim dan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala di ayat-ayat ini sejak ayat 21 mau masuk di ayat-ayat neraka, ayat-ayat yang menjelaskan hari kiamat. Hari kiamat itu apa? Untuk siapa? azab Allah Subhanahu wa taala dan kemarahan Allah uh, kepada siapa? Kepada orang-orang tersebut. Karena itu mulai ayat ini ayat 21 dengan kalla. Kata kalla jangan begitu. Berarti mereka berpikir Allah subhanahu wa ta'ala menghormati mereka untuk kehormatan, kedudukan mereka memberi nikmat kepada mereka. Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, Allah. Tidak begitulah. Kalau kita diberi nikmat oleh Tuhan, kalau kita diberi kemiskinan oleh Tuhan, kedua-duanya ujian Allah subhanahu wa ta'ala di dunia. Allah subhanahu wa ta'ala memberi kepada Fir'aun juga nikmat. Nikmat duniawi. Kepada Qarun juga nikmat duniawi. Tetapi semuanya adalah ujian Tuhan. Kalla, jawaban Tuhan kepada mereka. Kepada pikiran mereka. Kalla idha dukkatil ardu dakkan dakka. Mereka Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyediakan hisab pada hari kiamat. Allah subhanahu wa ta'ala menjawab. Ina dukkatil ardu dakkan dakka. Kata dukkatil ardu. Kata dukkatil ardu maksudnya diruntuhkan. Dihancurkan. Dihancurkan bumi. Diruntuhkan bumi. Dukkatil ardu dakkan dakka. Pada waktu yang apa eh, hari kiamat mau mulai. Dulu dunia ini harus apa terhancur akan terhancur akan apa diruntuhkan Allah Subhanahu wa taala. Berarti itulah tanda-tanda untuk apa akhir zaman, untuk waktu yang dunia ini selesai. Tandanya, tandanya bagaimana di ayat-ayat apa surat At-Takwir kita sudah menjelaskan surat At-Tariq juga begitu. Surat Al-Infitar juga begitu. Kita sudah menjelaskan tanda-tanda tanda-tanda hari kiamat. Bagaimana banyak tanda untuk akhir zaman. Tapi sebagai apa secara ringkas Allah Subhanahu wa taala berfirman Dukkatil ardu. Dakkan dakka. Akan diruntuhkan bumi. Dan di uh, uh, maksudnya semua tanda itu seperti gempa bumi ada, semua peristiwa-peristiwa yang uh, apa akhir zaman akan um, apa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kita. Semuanya di ayat ini jadi eh, tentang gunung-gunung yang akan terhancur di surat eh, apa eh, Taha Allah Subhanahu wa taala berfirman wa yas'alunaka 'anil jibal tentang gunung فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا dan terus atau di sebagian ayat di akhir surat uh, Nabi Ibrahim kita membaca ayat ini yauma tubaddalul ardu ghairal ard berarti bumi uh, akan terjadi bukan bumi berarti lahirnya berubah lahirnya uh, akan berubah. Lahirnya uh, sesuai uh, kehidupan manusia, tapi waktu itu akan berubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tanda hari kiamat. Yauma tubaddal al-ard ghairal ard was samawat dan lain-lain juga begitu. Terus wajah rabbuka wal malaku saffan saffa. Waktu itu adalah nafku asur. Pertama, kita sudah menjelaskan nafku sur adalah dua. nafku sur pertama waktu yang apa Nabi Israfil, malaikat Israfil menjelaskan kepada umum makhluk inilah nafkhusur pertama. Nafkhusur pertama maksudnya dunia ini akan selesai. Waktunya selesai. Medan ujian Allah subhanahu wa ta'ala selesai. Dan akan mulai nafkus sur kedua. Nafkus sur kedua maksudnya waktu yang akan di apa bangkitkan semua makhluk, semua manusia dari tanah. Semua orang yang mati, semua orang yang wafat. Semua mereka akan berdiri, akan dihidupkan Allah Subhanahu wa taala sekali lagi. Untuk apa? Untuk hisab. Itulah namanya nafsu kedua. Berarti kerja malaikat Israfil dua hal tersebut. Dua kerja tersebut. Wajah Rabbuka wal malaku saffan saffa. Ayat dua-dua tentang nafsu kedua. Berarti ringkas, secara ringkas, secara singkat Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dua nafsu sur. Wajah Rabbu Pada hari itu akan datang Tuhan. Wal malaikat dan para malaikat berbaris-baris. Semua mereka apa berdiri di barisan khusus. Kalau kita memperhatikan ayat ini, ayat 22. Wajah Rabbuka wal malaku saffan saffa. Kita melihat Allah subhanahu wa ta'ala di ayat ini berfirman wajah Rabbuk akan datang Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhanmu akan datang. Bagaimana akan, akan datang Tuhan? Apakah Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai badan, mempunyai misalnya lahir yang dikelihatan kita masuk di satu majlis, suatu majlis begini? yang dengan masalah ini, dengan tafsir ini yang salah, menurut kita salah itu. Kita melihat sebahagian apa tafsir di antara ulama tafsir ahlus sunnah wal jamaah. Yang mereka menafsirkan ayat ini dengan lahirnya akan datang. Sebahagian mereka, bukan semuanya. Sebahagian mereka mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala akan datang di antara para makhluk. Bagaimana? Inilah salah satu ayat mutasyabih. Di ayat ketujuh surat Al-Ali Imran, kita melihat suatu ayat yang panjang, Allah subhanahu wa ta'ala membahagiakan dua ayat-ayat Al-Quran dua bagian, dua ayat. Ayat-ayat pertama adalah ayat-ayat muhkam itu. Hunna ummul kitab. Yang kedua, golongan kedua adalah wa ukharu apa? mutasabihat itu. Wa ukharu mutasabih. Berarti ayat kedua adalah mutasabih. Maknanya mutasabih itu apa? Maknanya ayat mutasabih adalah ayat yang tidak jelas untuk kita. Siapapun yang mau memahami maksudnya ayat tersebut, ayat mutasyabih, itu yang pertama harus apa berpikir tentang maknanya ayat itu. Yang kedua, ayat itu ditafsirkan dengan ayat-ayat lain. Yang ketiga, ayat itu membutuhkan satu mufassir yang agung. Dan di ayat-ayat Al-Quran, pada waktu yang ada pertanyaan tentang ayat-ayat mutasyabih, kita mendapatkan ayat itu. Kita mem, apa, mem, eh, apa, memerlukan satu orang yang bisa, boleh menjelaskan maknanya ayat tersebut. Maksudnya ahlul bait. Fas'alu. Ayat ini begini. Fas'alu ahla zikr. In kuntum la ta'lamun. Kalau engkau tidak mengetahui maknanya ayat itu. Fas'alu ahla zikr. Kita harus bertanya kepada siapapun yang mengetahui. Mereka ahlu zikr itu. Kata zikir itu maksudnya mereka mengetahui maknanya. Dan kita mengetahui tidak ada siapapun yang lebih agung di antara para makhluk kecuali melainkan ahlul bait. Itulah maksudnya ayat tersebut. Berarti hasilnya ayat itu salah satu ayat mutasabih. Mutasabih maksudnya lahirnya tidak tidak uh, apa maksudnya Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Lah ini harus berubah. Karena itu diriwayat dari Imam Ridha alaihi salatu wassalam menjelaskan ayat itu maksudnya wajaa rabbuka wajaa amru rabbika. Kenapa? Ya Imam Ridha ya Imam Ali ibn Musa Ridha. Kenapa antum engkau menafsirkan ayat itu dengan apa? Kata amru Rabbi. Beliau menjawab karena di surat An-Nahli ayat 33 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikah au ya'tiya amru rabbik." Berarti kata amru rabbi setelah keturunan para malaikat. Di sini juga begini. Para malaikat hadir siap untuk apa hisab para makhluk. Kemudian amru rabbi sudah datang di antara mereka. Kata amru rabbi Amru rabbi maksud, maksudnya apa? Mungkin maksudnya apa? firman Allah subhanahu wa ta'ala, perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Untuk hisap para makhluk. Mungkin. Salah satu tafsirnya begini. Atau tafsir kedua, amru rabbik itu tanda-tanda keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala maha besar, maha agung. Tempat yang jelaskan untuk kita Masalah itu adalah hari kiamat. Bukan dunia. Karena di dunia kebanyakan manusia tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi pada hari kiamat semua mereka melihat tanda-tanda wujud Allah subhanahu wa ta'ala. Keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tafsir kedua. Tafsir ketiga maksudnya معرفت الله سبحانه وتعالى امر ربك جاء امر رب maksudnya ma'rifat Allah subhanahu wa ta'ala akan masuk di hati semua makhluk. Karena itu tidak ada siapapun yang mengingkari wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ma'rifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak. Itulah keutamaan hari kiamat. Ada tiga tafsir. Mungkin tiga tafsir itu juga benar. Pada waktu yang apa perintah Tuhan amru rabbik itu masuk pada hari kiamat. Wal malaikatu saffan saffa. Berarti padahal malaikat apa sementara malaikat itu berbaris-baris. Mungkin maksudnya apa satu golongan malaikat mempunyai satu barisan khusus atau dua barisan khusus. Malaikat misalnya untuk apa eh, qabdul arwah itu mengeluarkan ruh manusia, jiwa manusia. Berarti pasukan eh, apa malaikat Israel, malaikat Israel mereka berbaris khusus. Misalnya atau kita tidak mengetahui berarti tidak eh, ya apa ada ilmu khusus tentang keadaan yang akan terjadi pada hari itu. Kalau kita mengatakan mungkin dengan sebagian riwayat yang sangat-sangat sedikit riwayat-riwayat itu dan sebagian ayat yang menjelaskan keadaan tersebut. Tetapi maksudnya semua malaikat apa berdiri di apa barisan-barisan. Kemudian mereka berdiri di sekitar para makhluk. Berarti satu eh, apa eh, keadaan yang dahsyat untuk semua makhluk, semua manusia. Mereka melihat apa hebat hari tersebut dan wujud Allah Subhanahu wa taala. Itulah maksudnya ayat tersebut. Wajah Rabbuka wal malaku saffan saffa. Terus waji ayauma izin bejahannam. Pada hari itu akan dibawakan neraka jahanam. Waji itu berbeda dengan wajah Arab. Ja'a akan datang. Tapi akan dibawa neraka jahanam. Sebagian mufasir mengatakan akan dibawa maksudnya apa? Maksudnya neraka jahanam bisa bergerak di apa di satu tempat atau satu nama satu tempat. Misalnya uh, itu nama uh, misalnya negara Malaysia, negara Iran. Kita apakah boleh kita membawa Iran ke tempat lain? Tidak boleh. <laughs> Itulah Berarti jauh dari akar kita. Yang Malaysia ke sini, Iran ke sana. Tidak boleh. Tetapi maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala begini. Akan dibawa. Yang pertama. Mungkin neraka jahanam. Dan surga. Dan semua makhluk. Apa? Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kemaslahatan Allah subhanahu wa ta'ala bisa apa? Nah, akhirnya berubah. Nah, akhirnya ber dibawakan ke tempat lain. Bisa, boleh. Tidak apa-apa. Di medan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, boleh masalah itu. Yang pertama. Seperti itu ada misalnya wa uzlifatil jannatu lil muttaqin wa burrizatil jahimu lil ghawin. Wa uzlifatil jannatu maksudnya akan dekat. Didekatkan surga kepada siapa? Kepada orang-orang solih. Wa uzlifatil didekatkan berarti eh, Allah Subhanahu wa taala membawa eh, mendekatkan surga untuk siapa? Untuk orang-orang apa? solih. Seperti ini. Yang kedua, tafsir kedua maksudnya maksudnya akan dijelaskan apa neraka untuk semua orang jahat, semua orang durhaka. Maksudnya Tuhan begini. Yang kedua, berarti dua tafsir. Tafsir pertama lahirnya, tafsir kedua kita apa? eh, tafsirnya itu berubah. Tafsirnya berbeda dengan lahir itu. Wajib yawma idzin bi jahannam maksudnya waburrizatil jahimu liman yara yang ada di surat An-Nazi'ati. Waburrizatil jahimu lil ghawin itu maksudnya akan dijelaskan, akan dilahirkan apa neraka jahanam untuk siapa? Dikelihatan orang-orang jahat orang-orang zalim. Dan sebagian mufassir menafsirkan begini. Yauma idzin yatadzakkarul insan. Pada waktu itu yang mereka semua makhluk melihat neraka jahannam Ingat manusia. Yatadzakkarul insan. Manusia pada zaman itu, pada waktu itu Ingat. Wa anna lahu Tetapi peringatan itu, keingatan itu, ingatan itu tidak berguna untuk manusia. Kenapa? Manusia jelas. Karena zaman itu zaman hisab. Zaman balasan Allah subhanahu wa ta'ala. Zaman jawaban Allah subhanahu wa ta'ala kepada para makhluk. Tidak ada zaman untuk kegiatan kita, aktivitas kita. Tidak ada zaman untuk amal kita. Amal kita zamannya adalah dunia saja. Karena itu medan dunia adalah medan ujian Allah. Pada waktu yang seorang mati, seorang wafat, ujian itu sudah selesai. Kecuali pahala atau balasan yang sebagai baqiyatus salihat orang-orang yang masih hidup menyampaikan untuk orang wafat. Waktu itu buka apa buku amal kita akan tertutup. Selesai. Dan zaman itu pada waktu yang orang itu berpikir tentang dunia. Pikiran itu, ingatan itu tidak berguna untuk manusia. Kata anna lahu zikra, maksudnya begini, tidak berguna. Anna, di mana bagi manusia zikra itu, ingatan itu. Maksudnya, tidak berguna untuk manusia zikra itu. Seperti fa'aina tazhabun kata lahirnya fa'aina mereka kemana pergi kemana pergi kemana lahirnya begini tapi batinnya pikiran mereka keyakinan mereka di mana mereka beriman kepada siapa mereka yakin kepada siapa berarti lahirnya berbeda dengan batinnya dan karena itu salah satu nama hari kiamat adalah Yaumul Hasrah itu. Anna lahu zikra berarti mereka apa mempunyai hasrat di dunia. Alangkah baiknya kita kembali lagi ke dunia. Begini, itulah yaumul hasrah itu dan kita akan eh, apa membaca ayat selanjutnya yaqul ya laitani qaddamtu li hayat maksudnya yaumul hasrah di bawah ayat ini yauma idzin yatadhakkaru al-insan wa anna lahu dzikra ada beberapa riwayat yang saya mau membaca salah satunya ada beberapa riwayat hampir apa tujuh riwayat atau enam riwayat di bawah ayat itu yang pada waktu yang Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat itu waji yauma idzin bi jahannam yauma idzin yatadhakkaru al-insan wa anna lahu dzikra karena maknanya berat sekali Rasulullah apa uh, wajahnya dan mukanya berubah di zaman itu. Dan di salah satu riwayat begini, semua sahabat Rasulullah takut untuk apa dekat kepada Rasulullah dan bertanya kepada Rasulullah tentang masalah itu peristiwa itu. Kenapa ya Rasulullah? Wajahmu berubah. Mereka mengatakan kepada Amirul Mukminin, ya Ali, kita melihat wajahnya Rasulullah berubah. Ada apa? Di wajah Rasulullah, di wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Amir al-Mu'minin, dia dekat kepada Rasulullah. Dan dulu mencium apa wajah Rasulullah kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ju'iltu sufidak, Kata Amir al-Mu'minin. Ada apa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab kepada Amir al-Mu'minin. Ayat ini diturunkan atasku oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Waji'a yawma izin bijahannam. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكر يا علي أكن دبوا أبا آه، نرق جهنم بعد زمن أمير المؤمنين برتانيا lagi bagaimana para malaikat membawa neraka jahannam. Rasulullah menjawab, ada 70 ribu malaikat membawa niam neraka jahanam di antara para makhluk. Berarti Rasulullah menggambarkan apa uh, neraka jahanam sebagai satu hewan, satu hewan yang apa uh, semua manusia takut dari hewan itu. Dan hewan itu mau membakar semua sesuatu di sekitarnya. Karena itulah keadaan dan sifat jahanam itu, neraka jahanam itu. Itulah api. Pada waktu yang berdiri, neraka itu di hadapanku, neraka sudah mengatakan kepadaku, Wahai Muhammad, tidak ada kerja apa di antara aku dan engkau. Itulah kata neraka jahanam kepada Rasulullah di riwayat tersebut. Pada zaman itu neraka jahanam sudah mengatakan apa? Faqad harramallah lahmaka alaih. Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan daging, dagingmu atasku. Kata neraka jahanam. Di riwayat itu selanjutnya begini, "Fala yabqa ahadun illa qala nafsi nafsi." Tidak ada siapapun di antara para makhluk yang mengatakan apa? Semua mereka, semua makhluk mengatakan nafsi nafsi aku ya Allah selamatkan aku dari neraka ini. Kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Inna Muhammad Inna Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi yaqul ummati ummat. Ummatku, ummatku. Berarti pada zaman itu juga Rasulullah berpikir tentang umatnya. Tentang orang-orang Islam. Orang-orang yang beragama Islam. Beriman kepada Rasulullah. Itulah pikiran Rasulullah. Salah satu masalah yang penting di ayat ini. Yang Allah subhanahu wa ta'ala apa eh, kita lewat eh, apa masalah ini di insya Allah nanti kita menjelaskan hal-hal tersebut tentang eh, riwayat itu ada beberapa riwayat enam atau tujuh riwayat ada di eh, apa riwayat-riwayat ahlul bait di bawah eh, ayat tersebut yang kita sudah menjelaskan satu riwayat saja. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman selanjutnya, Yaqul ya laytani qaddamtu lihayati. Yaqul ya laytani qaddamtu lihayati. Ia berkata, aduhai, Segeranya aku beramal untuk hidupku yang sekarang. Yang ini. Kehidupan ini. Dunia ini. Itulah masalah hasrah itu yang kita sudah menjelaskannya. Berarti pada zaman itu mereka berpikir tentang pulang ke dunia kembali lagi ke dunia untuk amal solih. Di sebuah ayat, apa suatu ayat lain, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kalau kita mengembalikan manusia itu, manusia jahat itu, dolim itu, ke dunia, orang itu pada waktu itu juga melupakan Tuhannya. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui akibatnya orang itu akibat buruk. Tidak baik. Kalau taubat itu taubat itu taubat lisan saja. Bukan taubat hakiki. Bukan taubat apa berdasarkan hati orang tersebut. فيومئذ يقول يا ليتني قدمت لحياتي kata قدمت لحياتي maksudnya aku sudah menyediakan, menyiapkan satu pahala untuk hari ini, untuk hayat ini. Suatu masalah yang penting di ayat ini, kata hayat yang ada di ayat ini, maksudnya hari kiamat. Kita mempunyai dua kata, mamat dan hayat. Mamat Lawan katanya adalah hayat. Hayat lawan katanya mamat. Kalau kita di dunia mengatakan orang itu mati. Orang itu mati maksudnya orang itu wafat. Maksudnya badannya mati. Badannya mati. Tapi ruhnya masih ada, masih hidup. Masih mempunyai hayat itu. Karena itu di ayat-ayat selanjut ini kita apa melihat perintah Allah Subhanahu wa taala kepada ruh kita. Ya ayyatuhan nafs, wahai ruh manusia. Wahai ruh maksudnya yang masih hidup. Karena itu kata-kata orang Wahabi itu tentang apa kematian Rasulullah, kematian Ahlul Bait Kenapa yang apa kamu mengatakan kita bertawasul kepada ahlul bait, kita bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita mengetahui mereka mati. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kata-kata mereka, orang-orang Wahabi. Kita harus menjawab. Apakah kata mayit itu, kata mamat itu tentang badan mereka atau ruh mereka. Seperti badan. Bukan ruh. Ruh mereka tetap ada. Di antara kita. Melihat amal-amal kita. Melihat apa semua perbuatan-perbuatan kita. Kehidupan kita. Kata sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Akan melihat amal semua mukmin, semua makhluk oleh siapa? Oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang dulu. Yang kedua, oleh Rasulullah. Yang ketiga, oleh orang-orang mukmin yang di bawah ayat itu ditafsirkan ahlul bait saja. Maksudnya mereka melihat amal-amal kita di mana-mana, di setiap tempat, di zaman yang mereka masih di dunia atau selanjutnya ruh mereka juga melihat amal-amal kita. Yang kedua benar. Karena itu di salat kita mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah. Kita yakin Rasulullah juga menjawab kepada kita. Assalamu Kalau kita melihat kuburan Rasulullah, Assalamu ya Rasulullah. Kalau kita mengucapkan salam kepada Ahlul Bait, kepada Abu Abdullah Al-Husain, Sallallahu alaihi ya Abu Abdullah Al-Husain. Berarti maksud kita ruh Abu Abdullah Al-Husain berada di hadapan kita dan menjawab kepada kita. Walaupun kita tidak layak untuk mendengar kata-kata Abu Abdullah Al-Husain dan para Ahlul Bait. Itulah kekurangan kita, bukan kekurangan Ahlul Bait. يقول يا ليتني قدمت لحياتي الله سبحانه وتعالى من كان كاتا أبا من جري كان كاتا حياة أنت حري كيامة سفرتيتو آيات يعني دي سورة عنكبوت آيات أبا إنام بولا إمبات كتاب وما هذه الحياة الدنيا إلا لهب ولعب wa inna ad-dar al-akhirah la hiya al-hayawan yang masih hayat punya hayat yang hidup adalah dar al-akhirah itu hari kiamat itu yang ruh kita berada di zaman itu di tempat itu Selanjutnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٍ Pada hari itu, hari kiamat. Tidak ada satu makhluk, suatu makhluk yang menyiksakan apa seperti siksaan Allah Subhanahu wa taala, seperti azab Tuhan. Tidak ada azab seperti maksudnya apa? Maksudnya siksaan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat sangat-sangat besar. Sangat agung. Itulah maksudnya ayat tersebut. Wala yuthiqu wasaqahu ahad. Wala yufiqu wasaqahu ahad. Dan tidak ada seorang juga yang apa mengikat dengan rantai seperti ikatan Allah Subhanahu wa taala. Berarti rantai dan poli yang ada untuk siksaan apa makhluk pada hari itu yang sangat besar sangat apa dahsyat untuk manusia itulah maksudnya Tuhan di ayat tersebut karena itu Allah Subhanahu wa taala sangat sampai ayat ini menjelaskan dengan singkat, dengan ringkasnya begini bahwa apa ada apa di hari kiamat untuk siapapun yang tidak memperhatikan ujian Allah Subhanahu wa taala di dunia. Dan selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mau mengatakan, mau berfirman kepada siapa? Kepada ruh orang-orang mukmin, orang-orang salih. Berarti maksudnya Tuhan di ayat ini, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, ayat 27 sampai akhir surat Al-Fajr kepada siapa? Kepada orang-orang salih, orang-orang mukmin. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai ruh yang tenang. Wahai jiwa yang tenang. Bukan maksudnya wahai manusia. Bukan. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala ruh manusia. Bukan badannya. Maksudnya ruh manusia yang tenang. Yang beretminan kata itu. Etminan itu ketenangan hati manusia. Kita mengetahui ketenangan hati, bagaimana kita mendapatkan ketenangan hati di dunia yang Allah Subhanahu wa taala memanggil ruh kita dengan sifat itu, ketenangan hati. Kita mengetahui di ayat-ayat Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Ar-Ra'di ayat 28 ala bi zikrillahi tatmainul qulub. Dengan zikir Allah Subhanahu wa taala masuk ketenangan hati di antara kita, di hati kita. Zikir Allah Subhanahu wa taala. Yang paling baik zikir itu adalah salat. Aqimis salata li zikri. Lakukan salat untuk untuk apa? Untuk zikirku. Berarti zikir Allah subhanahu wa ta'ala yang penting itu adalah salat itu apa menyebabkan ketenangan hati bagi manusia. Wahai ruh yang apa mutmainnah yang tenang hati. Irji'i ila rabbik. Kembalilah kepada menuju Tuhan, menuju Tuhanmu radiyatan mardiyah. Allah subhanahu wa ta'ala meridai mereka. Mereka juga meridai Tuhan. Berarti ridha itu dari dua pihak. Dari Allah subhanahu wa ta'ala dan dari mereka. Mereka juga meridai Allah subhanahu wa ta'ala. Ridha Allah subhanahu wa ta'ala jelas untuk kita. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala meridai kita pada waktu yang apa makhluk manusia taat. Makhluk sebagai hamba yang setia menerima firman Allah Subhanahu wa taala, perintah-perintah Tuhan. Semua akhlaknya, semua kehidupannya sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Sesuai apa kata-kata Rasulullah dan Ahlul Bait. Orang itu Allah Subhanahu wa taala meridai mereka. Tetapi Bagaimana mereka meridai Tuhan? Ridha manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana itu? Kita mengetahui itulah ridha manusia. Maksudnya ridha dengan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada kemaslahatan, kalau ada kado dan qadar di kehidupan kita, orang itu ridha. Orang itu sabar. Orang itu apa senantiasa beristiqomah di kehidupannya. Itulah maksudnya rito makhluk kepada Tuhan. Satu masalah yang penting di ayat ini. Kita membaca irja'i ila rabbik radiyatan mardiyah. Kalau ada rito di kehidupan manusia, rito itu harus berada dari Tuhan. Kemudian di kehidupan kita. Berarti dua rito penting untuk manusia. Rito Tuhan dan rito kalau Allah subhanahu wa ta'ala meridai hamba, pasti hamba itu juga meridai Tuhan. Seperti itu, di ayat terakhir surat Al-Bayyinah kita membaca radhiyallahu anhum wa an Allah subhanahu wa ta'ala meridhoi mereka, mereka juga meridhoi Tuhan. Seperti itu. Di dunia, di dunia bagaimana misalnya salah satu keutamaan apa pasukan uh, orang-orang solid, orang-orang akhir zaman yang sudah ditafsirkan dengan apa ashab imam zaman ayat namanya ayat irtidad itu ayat 54 surat Al-Maidah. Sangat-sangat apa penting ayat itu yang di sebahagian riwayat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengatakan kepada para sahabatnya ayat itu tentang keutamaan keutamaan orang-orang akhir zaman yang mereka tidak melihat aku tetapi beriman kepada aku. Dan di, tafsir, di sebagian tafsir maksudnya orang-orang syiah, orang-orang ahlul bait di akhir zaman. Di salah satu bagian ayat itu Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan yuhibbuhum wa Allah subhanahu wa ta'ala menyukai mereka. Mereka juga menyukai Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau ada satu sifat yang baik, sifat ridho, sifat hub, sifat ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya, fazkuruni azkurkum. Sifat zikir. Zikir itu kalau kita zikir Allah subhanahu wa ta'ala, Allah pada waktu itu, saat itu, zikir kepada aku. Kata, kalau kita zikir Imam Zaman. Imam Zaman saat itu zikir kepada kita. Meningkat kepada kita. Kalau kita dengan hati, dengan tulus hati, apa suka Imam Zaman. Mencintai Imam Zaman. Imam Zaman mencintai kita. Berarti sifat baik itu dari dua pihak. Bukan dari satu saja. Bukan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala <clears throat> بالفرمان فادخلي في عبادي وادخلي جنتي fadkhuli masuklah di apa antara hamba-hambaku wadkhuli jannati masuklah di surgaku ada satu riwayat ada beberapa hal itu sudah ada waktu kita apa Mm, bagaimana itu? Ustaz Faizal? Selesai atau ada? Apa Ustaz? Boleh boleh lagi Ustaz. Ada lagi 10 menit. Ah, 10 menit. Ah. Oke. Okay. Satu riwayat di bawah ah, Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbik radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Riwayat itu dari Imam Sadiq alaihi salatu wassalam. Salah satu sahabat Imam Sadiq alaihi salatu wassalam bertanya kepada beliau, apakah mungkin satu hamba, satu apa orang solih pada waktu yang malaikat Israel mau mengeluarkan jiwanya, ruhnya dari badan. Apakah mungkin orang itu sedih? Orang itu apa takut? Imam alaihi salatu wassalam menjawab, tidak. Kenapa? Karena imam itulah jawaban imam kepada si sahabat. Karena pada zaman yang datang apa malaikat apa Israel atau salah satu apa malaikat di bawah malaikat Israel. Kerjanya mengeluarkan jiwa manusia, jiwa orang-orang salih. Bukan. Karena berbeza eh, kerja mereka di antara pasukan malaikat Israel. Imam sudah men, uh, menjawab kepada si sahabat. Pada waktu yang malaikat dekat kepada satu orang solih, Mungkin pada saat itu orang itu sedih, orang itu takut. Malaikat menjawab kepada orang tersebut, La tahsan, jangan bersedih. Jangan apa khawatir. Kenapa? Karena demi Allah subhanahu wa ta'ala yang mengutus aku, mengutuskan aku kepada engkau, aku lebih ramah dari bapakmu. Itulah kata malaikat tersebut. Pada zaman itu, saat itu, malaikat mengatakan kepada manusia itu, bukalah matamu. Dan di kelihatan manusia itu ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Amir al Mu'minin, Fatimah Zahra, Imam Hasan dan Imam Hussein. Mereka berada di kelihatan orang tersebut. Karena orang itu orang salih. Orang itu senang. Orang itu gembira. Dengan wujud Ahlul Bait. Karena itu ada di lewat begini. Fayaftah ainah. Orang itu membuka matanya. Fayanzur melihat ahlul bait di hadapannya. Fayunadi ruhahu munadin min qibali rabbil izzah. Saat itu satu suara yang disampaikan orang tersebut dari Tuhan yang memanggil orang itu fayakul ya Tuhan nafsul mutmainnah wahai ruh yang tenang tenang dengan apa al mutmainnah ila muhammadin wa ahli baitih berarti ketenangan itu dari mana dari wujud ahlul bait dari wujud Rasulullah dari wujud Fatimah Zahra. Ketenangan itu bukan ketenangan yang biasa. Ketenangan yang disampaikan orang itu dari wujud Ahlul Bait. Pada saat itu Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itulah riwayat, itu riwayat terakhir kita eh, saya lihat dulu kalau ada eh, masalah lain tentang hayat dan mamat kita sudah menjelaskan saat, salah satu dalil kita dan apa eh, jawaban kita kepada orang-orang Wahabi itu orang-orang yang anti Islam bukan anti Syiah karena keyakinan itu dan Eh, semua percaya itu uh, keyakinan Islam bukan keyakinan Syiah saja. Kalau kita tawasul kepada Ahlul Bait, kepada Rasulullah, tawasul itu dari Ahlul Sunnah wal Jamaah juga ada. Bukan dari kita saja. Karena itu mereka anti-Islam, anti orang Muslim. Kita harus menjawab kepada mereka. Tetapi masalah kita, masalah asli kita, mereka tidak apa membutuhkan jawab. Kita mendapatkan di antara orang-orang Wahabi, sebagian orang Wahabi asli yang mereka menutup matanya untuk hakikat dunia, fakta-fakta dunia. Mereka maksud kita. Tapi sebahagian orang yang lahirnya Islam. Tapi batinnya sudah berubah sudah dipengaruhi kata-kata mereka. Mereka, kalau kita menasihati mereka, cakap-cakap kepada mereka, mereka juga apa uh, mendapatkan hidayah, insya Allah. Itulah salah satu katanya di ayat-ayat tersebut. Di, ada di riwayat siapa yang contohnya yang baik untuk ayat Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Sebagian riwayat mengatakan contohnya baik itu adalah Hamzah, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian riwayat mengisyaratkan kepada wujudnya Amir al Mukminin, khususnya saat terakhir yang beliau uh, di mihrab sudah pukul uh, apa Ibn Muljam laknatullah alaih kepada kepala suci Amirul Mukminin. Amirul Mukminin apa? Membaca kata-kata tersebut uh, yang apa? Itu uh, eh, Astagfirullah, sudah terlupa kata Amirul Mukminin. Uh, eh, itulah salah satu contoh untuk apa jiwa yang senang Salah satu contohnya di sebagian riwayat ada maksudnya Amirul Mukminin dan sebagian riwayat yang sudah kita sudah mengatakan itu maksudnya eh, apa Abu Abdullah Hussein yang meridoi saat yang sudah jatuh dari kuda di Sahara Karbala eh, apa saat-saat terakhir eh, apa kehidupan beliau beli, beliau ما اعتقد الهي رضا بقضاء كتر كتر رضا تو افا داري لسان سوتي ابا عبد الله الحسين يعني دي روايه ادا فهو ذو نفس المطمئنه باليوم ذو نفس يعني ممليك نفس المطمئنة الراضية المرضية الراضية المرضية وأصحابه من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم berarti sahabat beliau juga Allah subhanahu wa ta'ala maksudnya di ayat tersebut di Sahra Karbala alaihim ar-ridwan anillah maksudnya mereka meridai dari Tuhan pada hari kiamat وهو راض عنهم دم الله سبحانه وتعالى ملي دايم طيب وهذه السوره في الحسين بن علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام وشيعته در طار شيعتنيا برعتي قالوا سؤال شيعه yang benar, syiat yang jujur untuk أبا عبد الله الحسين Ahlul, أهل البيت الله سبحانه وتعالى ta'ala memanggil pada saat zaman yang mau keluar dikeluarkan ruhnya dari badan. Allah subhanahu wa ta'ala memanggil hamba itu dengan ayatuhan nafsul mutmainnah. Semoga apa kita saat-saat terakhir dibantu akan dibantu ahlul bait. Amir al-Mu'minin insya Allah membantu kita Rasulullah, Fatimah Zahra, Imam Hasan dan Imam Hussein membela kita, membantu kita, berada di samping kita dan menjauhkan semua kesulitan yang mungkin ada di apa kuburan kita. Semoga itulah akibat baik dan husnul khatimah di dunia maksudnya begini. Dan semoga kita mendapatkan husnul khatimah dan husnul aqibah di dunia akhirat insyaallah azan sudah apa panjang wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, syukran kathirat diucapkan kepada Al-Fadil Ustaz uh, Syekh Ali Rabbani Apa Ustaz, boleh buka sesi soal jawab Ustaz? Ya, boleh. Itulah ya, eh, apa kata Amirul Fustu warabbil Ka'bah fustu warabbil Ka'bah mengisyaratkan ridho Amirul Mukminin dengan kemaslahatan tersebut berarti Amirul Mukminin sangat-sangat suka, sangat-sangat rindu untuk masalah tersebut, untuk pertemuan sama Allah Subhanahu wa taala di saat itu. Fustu warabbil Ka'bah. Kata Amirul Mukminin sudah terlupa pada saat. Afwan. Ya silakan kalau ada soalan. Silakan kesilan. Apa Ustaz, ada satu soalan dari Puan Salina. Dia tanya, adakah ayat 27 surah Al-Fajj ini ditujukan kepada Imam Hussein AS? Para pertama. Kita sudah menjelaskan, tetapi eh, kita mempunyai Satu asbabun nuzul. Asbabun nuzul maksudnya apa? Maksudnya begini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala untuk satu peristiwa, satu masalah menurunkan ayat itu. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan surat Al-Fajr untuk Imam Hussein alaihi salatu wasalam? Tidak. Kita yakin selanjutnya Imam Hussein alaihissalatu wassalam akan lahir. Pada saat itu yang sudah turun apa surat Al-Fajr belum lahir Abu Abdullah Hussein. Sebahagian mufassir mengatakan ten kepada apa? Uh, siapa kepada Hamzah? Ya ayatul Tuhan nafsul mutani kepada Hamzah. Allah menurunkan ayat-ayat itu kepada Hamzah. Tapi kita menjawab surat Al-Fajr. Itu surat Makiyah, bukan Madaniyah itu. Dan kita mengetahui eh, Hamzah. Hamzah juga sudah syahid di Madinah, bukan Makkah. Karena itu sebelumnya. Yang penting kita mengatakan apa? Batinnya yang jelas untuk salah satu contoh jelas. Misalnya, untuk ayat tersebut, untuk ayat Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbik. Siapa yang di muka bumi, di alam nyata, di antara kita, di antara manusia, yang senantiasa tenang hati. Walaupun di apa kehidupannya yang sulit, kita menjawab salah satu contohnya adalah Imam Hussein alaihi salatu wassalam. Selama dua tiga jam beliau melihat apa semua sahabatnya, anggota-anggota keluarganya, dan di riwayat ada 17 kerabat Abu Abdullah Al-Husain sudah syahid sebelum Imam Hussein. Salah satunya adalah Aliyah Asghar. Salah satunya Aliyah Akbar. Salah satunya apa adiknya Abul Fadl Al-Abbas. Berarti Abu Abdul Hussein lihat semua hal itu, semua apa musibah itu, tetapi sabar itu, tetapi zidah. میریدایی داری تو هم ریدان به قضائک مقصود نیه بالیوم میریدایی که مثلتا الله سبحانه و dan qadar, meridai semua peristiwa yang ada di kehidupan dirinya. Karena itu kita mengatakan surah itu adalah surat Abu Abdullah Al-Husain alaihi salatu wassalam. Karena beliau di semua saat, setiap saat umurnya, sepanjang umurnya beliau mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dan meridai Tuhan. Itulah filosofi ayat itu. Cukup insya Allah. Ada persoalan uh, lagi? Uh, semoga ah, jawabannya diberi jelas bagi yang mengajukan soalan. Ah, mungkin ada soalan daripada Tuan Abdullah Sonek. Tafadhal Ustaz Abdullah. Assalamualaikum Ustaz. Uh, ada persoalan ada satu soalan di mana dalam ziarah hari Rabu bi abi antum wa ummi dan juga dalam ziarah Ashura pun ada bi abi antum wa ummi Jadi bagaimanakah pandangan ahli mengenai ayat tersebut? Yang pertama dan yang keduanya ialah masalah doa Syaban, eh, doa doa Rajab Sabra Syakirin ada satu ayat yang berbunyi wa bihilmika ala jahli. Jadi bagaimana kita nak memanai benda itu dalam konteks individu. Sekian terima kasih Ustaz. Sama. Yang pertama, kalau kita di ziarah Ashura dan seperti ziarah Ashura ada. Misalnya di ziarah eh, apa sebagian maksum kita membaca kata-kata tersebut bi abi antum wa ummi wa nafsi wa mali wa usrati misalnya di apa ziarah eh, apa Jami'atul Kabirah itu kita membaca beberapa kali kata-kata tersebut. Biabi. Berarti semua apa-apa yang ada di kehidupanku. Korban yang akan dikorbankan untuk wujud ahlul bait. Wahai ahlul bait. Kami siap untuk apa engkau. Untuk ridha engkau. Berarti ada satu persoalan. Kalau imam zaman akan datang. Dan perintah beliau begini. Engkau harus jauh jauh dari apa keluarga. Atau engkau harus meninggalkan harus meninggalkan apa anakmu kita menjawab apa kalau kita siap untuk taat pada saat itu kita meridai dan mereka meridai kita. Karena kita yakin kata-kata mereka, perkataan mereka, tausiah mereka, tausiah Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Lisan mereka, lisan Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu contohnya untuk kita meridai mereka مثلا ايتو بابي انتم وامي ونفسي ومالي سموا هارتكو سموا كلوارجكو بابا إبوكو قربان انتو انكاو وهاي ابا عبد الله الحسين وهاي رسول الله وهاي امير المؤمنين berarti kita كانوا siap untuk ahlul bait kita harus meninggalkan semua kebutuhan kita di dunia. Maksudnya begini. Radiyallah anhum wa an maksudnya an bagaimana? Begini bahwa kita harus apa? Untuk ahlul bait memfidakan, meng, apa, meninggalkan semua apa kepunyaan kita di dunia. Itulah apa maksudnya. Yang kedua, kata wa bihilmika ala jahli. Atau sabr sakirin itu. Dari dua apa pihak kita apa men, e, menjelaskannya begini bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat kita. Banyak kejahilan di antara kita. Banyak salah di antara kita. Atau na'udzubillah banyak apa dosa dan maksiat di antara kita. Kalau maksiat itu sudah dilakukan apa dari sumber kejahilan kita. Allah subhanahu wa ta'ala melihat itu dan mengetahui itu. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala sabar tidak menadarkan kita. Tidak memberi balasan. Cepat berkita. Karena itu salah satu sifat Tuhan adalah halim itu. Allah subhanahu wa ta'ala halim itu. Halim itu yang sabar. Contoh sabaran. Maha sabar. Berarti dua hal itu. Ridho ridho Tuhan, ridho makhluk. Ridho khalik, ridho makhluk. Maksudnya, kita mengontrol kita. Kita apa? Tunggu, menunggu untuk kemaslahatan Allah Subhanahu wa taala, sabar untuk kemaslahatan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa sabar, senantiasa istiqamah, senantiasa Walaupun banyak kesulitan di antara kita dan di eh, apa riwayat-riwayat itu ada sabar itu juga tentang beberapa hal yang pertama adalah sabar tentang taat Allah Subhanahu wa taala yang kedua tentang maksiat dan yang ketiga adalah tentang musibah-musibah di antara kita kalau seorang sabar di kehidupannya tentang maksiat maksudnya itu apa ridho meridhoi Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala meridhoi karena Allah Subhanahu wa taala memaafkan hambanya dunia dan mungkin maksudnya kalau e, kita menyesuaikan mau menyesuaikan hal-hal itu kalimat-kalimat itu dengan ayat ini mungkin maksudnya begini itulah menurut saya tapi tetapi mungkin uh, uh, sangat sulit yang kita menyesuaikan semua per, apa doa tulisan-tulisan doa dengan ayat-ayat Al-Quran dan eh, sangat sulit dan eh, salah satu contohnya begini yang saya, saya sudah menjelaskannya apa apa syukran kasiran untuk uh, terima kasih banyak kepada Pak soal Tuan Abdullah Taneh Apa Ustaz, uh, insyaAllah mungkin ada satu lagi, mungkin soalan terakhir untuk hari ini Ustaz. Ada satu soalan lagi dari uh, Tuan Zainal yang mana beliau uh, bertanya berkenaan macam mana kita tahu amalan kita mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun tidak Ustaz? Afwan Ustaz. Di sebahagian ayat yang Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ridhonya. Kita melihat mendapatkan masalah itu. Misalnya di ayat Rasul yang sudah menjelaskan kata Rabbi Allahu anhum. Untuk siapa Allah Subhanahu wa taala mem, apa mengatakan Rabbi Allah. Allah meridhoi mereka. Kenapa? Karena innal ladzina amanu Wa amilus Kata iman dan amal soleh. Amal soleh itu sebagian ulama sudah mengatakan. Misalnya Ayatullah Bahdad sudah apa, menjawab kepada eh, sebagian eh, muridnya begini. Yang penting amal apa di kehidupan kita yang kita melakukannya. Beliau jawab kepada si murid orang tersebut begini bahwa kita taat tentang faraid. Faraid itu yang diwajibkan kita. Itulah cukup. Misalnya salat kita. Kalau dilakukan di saatnya, zamannya yang sudah ditentukan Allah subhanahu wa ta'ala dan para marja, para ahlul bait. Awal waktunya, waktu fadilatnya. Kita melakukan salat di waktu tersebut. Itulah yang disukai Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sebahagian orang senantiasa salat mereka, orang itu lalai. Orang itu tidak memperhatikan salat. Tetapi selanjutnya apa orang itu sedekah. Allah subhanahu wa ta'ala apa tidak meridai orang tersebut. Yang wajib itu apa? Yang wajib itu salat kita. Yang wajib itu humus kita. Yang wajib itu misalnya apa kita menghormati orang tua, bapak ibu kita, anggota-anggota kita, istri kita, suami kita. Itulah wajib untuk kita. Kalau kita mengontrol semua hal-hal tersebut di dunia, di kehidupan kita, pasti Allah subhanahu wa ta'ala meridai kita. Selanjutnya adalah mustahab itu. Berarti wajib itu dulu, kemudian mustahab itu. Kalau kita mengontrol semua wajib, kita boleh masuk di perbuatan-perbuatan mustahab. Kalau belum selesai wajib kita, apakah boleh kita masuk di mustahab? Tidak boleh. Karena itu di tentang apa apa salah satu masalah fikih begini. Kalau ada puasa wajib yang kado, apakah boleh kita puasa mustahab? Tidak boleh. Para majak menjawab tidak boleh. Orang itu harus puasa wajib. Tetapi tentang sholat, tentang sholat itu bel apa bebas. Berarti kalau ada apa? Salat qada. Apakah boleh orang itu salat mustahab? Boleh. Boleh. Tetapi yang penting, yang baik orang itu melakukan salat qada itu. Yang wajib. Kalau begitu Allah subhanahu wa ta'ala meridai kita. Karena semua perbuatan kita sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan atas kita. Itulah maksud semua ulama terutama Ayatullah Bahja rahimahullah. Syukran kasiran diucapkan kepada al Ustaz. Begitu juga uh, terima kasih banyak di atas jawapan yang diberikan kepada soalan uh, Tuan uh, Zainal Ali. Uh, jadi rasanya Ah, sesi soal jawab kita juga sampai di sini. Jadi dengan izin Al-Fadhil Ustaz, jadi kita menjemput uh, Al-Fadhil Ustaz Asad uh, untuk membacakan doa penutup pada hari ini. Oh, apa Ustaz pun sudah terkeluar. Jadi Al-Fadhil Ustaz, uh, doa penutup untuk kelas kita pada malam ini Ustaz. Afan. Ya. صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم نور قلوبنا بالقرآن اللهم زين أخلاقنا بالقرآن واشف مرضانا وجرحانا بالقرآن وارحم موتانا وإمامنا وعلماءنا وشهداءنا بالقرآن اللهم سلم مسافرينا بالقرآن اللهم سلم ديننا ودنيانا بالقرآن اللهم اغفر لوالدينا ولوالدي والدينا بالقرآن اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا بالقرآن اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان بالقرآن وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيعته بالقرآن وامن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه بالقرآن وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وسلم تسليما يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على Muhammad wa al Muhammad wa ajil farajahum. Ribuan terima kasih diucapkan kepada Jatul Islam dan Muslimin Ustaz Syekh Ali Rabbani di atas penyampaian ilmu tafsir pada malam ini. Semoga apa yang disampaikan dapat kita manfaatkan dan amalkan dalam kehidupan seharian kita Allah. Jadi kelas tafsir kita pada malam ini, kelas tafsir kita bersama Al-Fadhil Ustaz pada untuk malam ini berakhir sampai di sini dan akan bersambung pada buku hadapan Allah. Jadi ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang meluangkan masa untuk mengikuti kelas pengajian ini. InsyaAllah kita bertemu lagi pada buku hadapan. Kita akhiri kelas kita dengan selawat. Allah. Salli Muhammad, Wa'alaikumsalam. Ya. Muhammad,